Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaman 24. kotak. Al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il mu'rab beserta tanda i'rabnya. Fi'il-fi'il mu'rab beserta tanda-tanda i'rabnya. Pada pembahasan yang sebelumnya dijelaskan bahwa fi'il ada dua macam ada fiil mu'rab, ada fiil mabni. Apa yang dimaksud fiil mu'rab? Fiil yang mengalami i'rab atau perubahan. Adapun fiil mabni adalah fiil yang tidak mengalami perubahan atau tetap. Baik. Di sini beliau akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk fiil mu'rab. Fiil-fiil yang mengalami i'rab Tentunya fi'il yang mengalami i'rab ada tiga keadaan. Yang pertama ketika marfu', yang kedua ketika mansub, yang ketiga maj majzum karena fi'il mengalami i'rab dengan tiga jenis, rafa', nasab dan jazm. Baik, di kotak di sini disebutkan al-af'al. Sudut atas kanan. Al-af'al bentuk-bentuk fiil. Bentuk-bentuk fiil. Fiil apa ini maksud mu'rab atau mabni? Fiil mu'rab. Bentuk-bentuk fiil mu'rab. Kemudian di sebelah kiri tertulis marfu, mansub, majzum. Tiga keadaan i'rab pada fiil yaitu marfu, mansub, majzum. Kemudian masing-masing i'rab diberi contoh disertai tandanya. Disertai tandanya. Yang pertama, al-mudhari'u as-sahihu al-akhiru fi'il mudhari' sahih akhir. Apa yang dimaksud fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya huruf huruf sahih selain huruf il illah itu dinamakan fiil mudhari' sahih akhir fiil mudhari' sahih akhir yaitu fiil mudhari' huruf terakhirnya huruf sahih dan bukan huruf illah fiil yang semacam ini ketika marfu tandanya dhammah contohnya yashrabu yashrabu fi'il apa ya kawan fi'il mudhari' sahih akhir marfu apa tanda rafa'nya dhammah ketika mansub tandanya fathah contohnya lan yashraba lan yashraba yashraba fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Didahului oleh lan huruf nasab. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena yashraba fi'il mubarik as-sahih al-akhir. Lam yashrab contoh untuk majzum. Apa tanda jazmnya? sukun lam yashrab baknya sukun kenapa tanda jazmnya sukun karena yashrab fi'il mudhari' sahih akhir fi'il mudhari' sahih akhir Baik, bisa dipahami jadi fi'il mudhari' sahih akhir marfu dengan tanda dhammah mansub tandanya fathah majzum tandanya sukun majzum tandanya sukun kemudian yang kedua al af'alul khamsah apa yang dimaksud al af'alul khamsah ya kawan sudah pernah kita lewati dia fi'il mudhari yang diakhiri alif nun atau wawu nun atau ya dan nun berarti di akhirnya selalu huruf apa nun di akhir fi'il af'alul khamsah selalu nun. Baik. Sekarang marfu tandanya apa? Subutun nun. Subut itu artinya tetap. Nun huruf nun. Jadi keberadaan nun keberadaan nun adalah tanda rafa. Keberadaan nun adalah tanda rafa. yadhhabani yadhhabuna tadhhabani yadhhabani tadhhabina Ini namakan af'al al, -al khamsah. Kenapa dinamakan afalul khamsah? Karena di akhirnya ada alif dan nun. Dan jumlahnya lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sehingga dinamakan afal khom. itu artinya lima. Ini dinamakan afalul khamsah. Bentuk fi'il mudhari semacam ini ketika marfu tandanya nun. Masihnya nun itu itu sebagai tanda roh rafa yadhabani rafa apa tanda rafanya nun tu nun nunnya tetap karena afal khamsah yadhabuna fi'il mudhari marfu apa tanda rafanya tunun. nun tadhhabani marfu tanda rafanya tunun. nun Yadhabani marfu tanda rafanya tunun. nun Tadhabina marfu tanda rafanya Subuh nun. Jadi nun di sini sebagai tanda apa? Tanda roh, tanda rofa. Nun adalah tanda rofa. Adapun mansub lan yadhaba tandafun nun. Tandanya nun dihilangkan. Mansub tandanya nun dihilangkan. Contohnya lan yadhaba yang di atas ya kawan perhatikan. Yadhabani. Ketika mansub menjadi yadhaba. nama mansub. Yadhabu. Nunnya hilang. Tadhabani mansub menjadi tadhaba. Nunnya hilang. Yadhabani mansub menjadi yadhaba. Nunnya hilang. Tadhabina mansub menjadi tadhabi Ketika mansub yazhaba, yazhabu, tazhaba, yazhaba, tazhabi. Nunnya di dihilangkan. Jadi nunnya itu dihilangkan sebagai tanda man mansub, sebagai tanda mansub. Demikian juga madzum tandanya sama, yaitu hazfun nun, nunnya dihilangkan. Tanda jazmnya nun dihilangkan. Lam yazhaba. Lam yazhaba. Lam huruf apa? Huruf jazm. Lam huruf jazm. Menjazmkan fi'il mudhari. Yazhaba fi'il mudhari. Apa iramnya? Majzum. Fi'il mudhari majzum. Kenapa majzum? Didahului huruf jazm yaitu lam. Apa tanda jazmnya? Hasunun, nun. itu artinya membuang atau menghilangkan. Dengan menghilangkan nun. Taib, contoh yang ada di papan tulis. Kalau semua diberi lam huruf jazm menjadi apa? Lam yazhaba, lam yazhabu, lam tazhaba, lam yazhaba, lam tazhabi. Semuanya majzum. Apa tanda jazmnya? hadfun nun. Tanda jazmnya dengan nun di dibuang atau dihilangkan. Dibuka Al-Qur'an sekarang. Karena fiil yang mengalami i'rab hanya tiga macam. Sahih akhir, afal khamsah dan mu'tal akhir. Mu'tal akhir kita akhirkan karena mu'tal akhir. Surat sabak. Surat sabak. Surat Saba halaman 431. Surat Saba halaman 431. Surat Saba halaman 431. Halaman 20 eh, ayat 23. Surat Saba ayat 23. Halaman 431. Sama insyaallah halamannya. 431 ayat 23 ayat 23 Sudah ketemu semua? Surat Saba. Halamannya 431 masih Iri empat tiga satu. Empat ratus tiga puluh satu. Sudah ketemu semua? Baik, Allah berfirman wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman azina lahu. Tanfa'u fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Irobnya apa? Marfu. Tanda rofaknya? Dhammah. Kenapa? Fi'il mudhari' sahih akhir. Apa huruf terakhirnya? Ain. Ain adalah huruf sahih. Illa liman azina lahu. Azina. Fi'il apa? Fi'il madhi. Mabni atau mu'rab? Mabni. Semua fi'il madhi mab mabni. Semua fi'il amr mabni. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillahu yarzuqu fi'il mudhari' yarzuqu dari razaqa yarzuqu. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda rafanya dhammah karena fi'il mudhari' sahih sampai akhir. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Tus'aluna. Fi'il mudhari' apa i'rabnya? Ya apa i'rabnya? Ya marfu. Tus'aluna marfu. Apa tanda rafa'nya? Nun. Tanda rafa'nya subut nun karena tus'alun al af'al al khamsah wala nus'alu amma ta'maluna ta'maluna apa i'rabnya marfu tandanya subut anun tandanya ada nun di belakang karena al af'al al khamsah Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Yajma'u fi'il mudhari apa i'rabnya? Marfu. Tandanya dhammah karena fi'il mudhari sahih akhir. Yaftahu i'rabnya marfu. Tanda rafa'nya dhammah karena fi'il mudhari sahih akhir. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi syuraka'a kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Wa وما أرسلناك إلا كافة للناس wa nadhira. walakin aktsara nasi la ya'lamuna ya'lamuna i'rabnya marfu tandanya subutun nun karena af'al khamsah wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqina yaquluna fi'il mudhari apa i'rabnya marfu tanda rafanya subutun nun karena afal khamsah qul lakum mi'adu yaumin La tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Tastakhiruna fi'il mudhari' Arabnya ya marfu tanda rafa'nya subutun nun karena afal khamsah. Kalau majzum menjadi apa tastakhiruna? Tastakhiru. Kalau mansub sama ya. Tastakhiru. Wala tastakdimuna. Tastakdimuna fi'il mudhari' Arabnya ya marfu tanda rafa'nya tubuh tunun karena af'al tasak dimuna kalau dirubah majzum menjadi dimu nunnya hilang kalau mansub dimu nunnya hilang satu ayat lagi wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi qala fi'il madhi mabni atau murab mabni Alladzina kafaru, kafaru fi'il madhi, kafara kafara kafaru. Mabni atau murab? Mabni. Lan nu'mina. Lan huruf apa? Huruf nasab. Nu'mina fi'il mudhari' i'rabnya? I'rabnya apa lu? Lan nu'mina. Mansub karena dimasuki lan. Apa tanda nasabnya? Fathah karena fi'il mudhari' sahih akhir karena fi'il mudhari' fi'il akhir makanya mansub dengan tanda fathah walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim mauqufuna i'rabnya apa i'rabnya apa marfu tandanya tandanya wawu karena jamak mudzakkar salim mauqufuna bukan fi'il mudhari' tapi jamak mudzakkar salim tanda rafa'nya apa wawu bedakan antara jamak muzakkar salim dengan af'al khamsah. Kalau af'al khamsah depannya pasti tak atau ya. Enggak mungkin af'al khamsah depannya mim gitu. Inda rabbihim mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhinil qaul yarji'u fi'il mudhari. Apa ya Rabbnya? Marfu tanda rafanya dhammah karena fi'il mudhari pasti akhir.